Kemudian poin yang kesembilan, wala yushbihul anam dan bahwasanya Allah tidak serupa dengan manusia. Hayyun la yamutu, qayyumun la yanam. Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Qayyumun la yanam. Dia maha berdiri sendiri dan tidak tidur. Ini poin ke-8 sampai ke-10 dari Al-Aqidah Sahawiyah rahimahullah ta'ala. Dari Aqidah Al-Imam Sahawi rahimahullah. Sekarang kita lihat sarahnya. Kata Asyik Dr. Muhammad bin Abdul Al-Khumayyiz Inna Allah Ta'ala la yuhitu bihi ahadun min khalqihi ilman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Namun ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh kelupaan dan ilmunya Allah maha luas lain dengan ilmunya manusia maka tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat Toha ayat 110 Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Ya Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dalam sebagian tafsir dikatakan Allah mengetahui apa yang telah berlalu dari kejadian-kejadian manusia dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini fala tablughuhu adzununu maka tidak sampai kepada Allah itu persangkaan-persangkaan. Artinya manusia bagaimanapun ilmunya, yang pertama dia tidak akan mungkin bisa membagaimanakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tidak sampai untuk membagaimanakan zat ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kita dilarang untuk mentakyif, untuk membagaimanakan sifatnya Allah. Seperti yang sudah kita dengar bersama ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya bagaimana Allah bersemayam maka beliau menjawab al istiwa maklum makna Allah bersemayam itu sudah diketahui namun wal kaifu majhul bagaimana Allah bersemayam itu tidak diketahui karena apa akal manusia tidak sampai kepada membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala fala tablughuhu wal afkar. Demikian pula pemikiran manusia tidak akan sampai kepada hal-hal yang gaib khususnya yang berkaitan dengan zat ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah." Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Namun jangan kalian memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kalian tidak sampai pikiran kalian tidak akan sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang zaid. Demikian pula wa Khayalan manusia tidak akan mungkin bisa sampai kepada kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dibayang-bayangkan dengan khayalan manusia, sepintar apapun manusia tidak akan mungkin sampai kepada bagaimana kesempurnaan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala watasawurat. Demikian pula gambaran-gambaran yang ada di benak manusia tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya wala ya'rifu ahadun min khalqihi hazatihi dan tidaklah seorang dari makhluk itu bisa mengetahui bagaimananya zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita sampaikan di sini bahwasanya seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kata para ulama ada tiga caranya atau salah satu dari tiga ini yang pertama dia melihat langsung zatnya maka baru dia bisa apa membagaimanakan maka ketika manusia tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa dia membagaimanakan zat ataupun sifat Allah taala Demikian pula kata Pak ulama, seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia pernah melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa seorang itu membagaimanakan, membayangkan tentang zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang itu bisa membagaimanakan, membayangkan tentang sifat sesuatu kalau diberitahukan oleh kabar yang yang benar dan tidak ada dalam hadis tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW hanya mengabarkan Allah punya sifat demikian dan demikian, namun tidak dibagaimanakan. Maka tidak akan mungkin seorang bisa membagaimanakan ataupun akalnya sampai kepada sifat ataupun zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas kita hanya sekedar mengimani, menetapkan apa adanya. Tidak diwajibkan untuk menggambarkan atau membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedelapan bahwasanya tidak akan mungkin akan manusia sampai kepada zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib akan manusia itu terbatas. Maka tidak boleh kita selalu menjadikan akal sebagai tolak ukur dalam segala permasalahan, khususnya dalam masalah yang raib. Akal manusia terbatas. Jangankan untuk memikirkan zat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu yang ada dalam dirinya saja yang melekat selalu dalam dirinya saja, dia tidak akan mungkin bisa. Yaitu tentang ar-ruh. Manusia mengimani adanya roh dalam jasadnya. Namun akal manusia tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Bagaimana sifat roh tersebut, bentuknya roh tersebut. Karena itu masalah gaib, akal tidak sampai kepadanya. Ini yang paling dekat diri, dengan dirinya saja, akal tidak bisa untuk memahami dengan sebenar-benarnya bagaimana roh itu sebenarnya. Karena Allah mengatakan, Yas'aluna ka'anir roh kulir rohu min amni rabbi wa mauti utitum ilmi illa qalila." Mereka bertanya tentang Ar-Ruh kepada engkau ya Nabi Muhammad maka katakanlah Ar-Ruh itu termasuk perkara rohmu yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kemudian yang kesembilan Kama annau la ahadan Imam Tahawi mengatakan tadi wala yushbihul anam Allah tidak serupa dengan al-anam yaitu manusia atau makhluk. Ini sudah kita lewati poin sebelumnya yaitu ucapan Imam Tahawi walasi amitu tidak yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam zatnya baik dalam nama sifat dan perbuatan ataupun hak Allah Subhanahu wa taala tidak yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi kata Aceh Dr. Muhammad bin Abdurrahman al kumayyid kama annahu la yushbihu adam min khalqihi la fi dhati wala fi asma'i wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu ataupun dari makhluk baik dalam zatnya nama-namanya sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya maka maha suci Allah dan maha tinggi dari menyerupai makhluknya ini sudah kita lewati. Kemudian yang berikutnya, wa huwa subhanahu wa ta'ala hayyul la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dan tidak akan mati. Hayyun la yamut. Allah maha hidup, tidak akan mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini wajib untuk menetapkan nama Allah Al-Hayy. Dan kewajiban manusia untuk bertawakal kepada satu-satunya zat yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh manusia bertawakal kepada zat yang mati. Baik dia seorang nabi, seorang wali, atau kiai atau yang lainnya. Yang wajib bagi dia hanya bertawakal, menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah pernah mati. Demikian pula dalam ibadah. Ibadah hanya hanya diserahkan kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Maka tidak boleh untuk diserahkan kepada yang akan mati atau yang telah mati. Karena yang telah mati tidak akan mungkin bisa bermanfaat bagi yang telah hidup, yang masih hidup. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rahman 26 sampai 27, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Setiap yang ada di atas bumi itu pasti fan, mati akan binasa. Dan maha kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ini ada kewajiban bagi kita untuk menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah yaitu al-wajh. Kemudian juga wajib meyakini bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan meninggal, pasti akan binasa. Karena memang dunia hanya tempat untuk kita melewatinya saja, tidak untuk kita bertempat tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wala tubqi ala ahadin bahwasanya dunia tidak akan mungkin bisa kekal selama-lamanya untuk siapapun juga. Jangankan dunianya, keadaannya pun tidak akan mungkin bisa kekal selama-lamanya. Kayak kehidupan manusia selalu diiringi dengan perubahan. Dari senang, kemudian sedih, menangis, tertawa, kayak kaya, miskin, demikian seterusnya. Kehidupan manusia terus berubah Wa kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia, tidak ada yang kekal abadi di atas muka bumi. Demikian pula bumi itu sendiri tidak akan kekal. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi di sini wajib kita menetapkan adanya sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan kebesarannya, yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak boleh kita bagaimanakan atau kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita cerewengkan maknanya, dan tidak boleh kita menolaknya. Wajib kita menetapkan apa adanya. Allah ta'ala hayyun la yudrikuhul mautu. Allah maha hidup dan tidak akan diiringi dengan kematian. Ini bedanya kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya nama Al-Hayyu. Manusia juga disifati dengan Al-Hayyu, orang yang hidup. Allah punya sifat kehidupan, manusia juga punya sifat kehidupan, namun berbeda sifat kehidupan Allah dengan sifat kehidupan makhluknya. Sifat kehidupan Allah tidak diiringi dengan ketidakadaan dan tidak akan diiringi dengan kebinasaan. Adapun kehidupan manusia, dahulunya manusia tidak ada, Hal ata alal insani hinum minad dahi lam yakun syai'an mazkur. Bukankah datang kepada manusia suatu saat yang jauhnya dia lam yakun syai'an mazkur. Belum menjadi apa-apa. Manusia itu sifat kehidupannya. Didahului oleh ketidakadaan dan akan diringi dengan kematian. Kulu nafsin da'ikatul maut. Eh, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sedangkan Allah kehidupannya azaliun wa abadiun. Tidak dijauhi dengan ketidakadaan dan tidak akan diringi dengan kebinasan atau kematian. Wa huwa qayyumun la Dan Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri yang tidak membutuhkan makhluk dan dia yang dibutuhkan oleh al-makhluk. Al-Qayyum yang mana la ta'khudhu sinatu wa dia tidak ditimpa oleh rasa ngantuk ataupun tidur. Ini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ketika Allah meniadakan suatu sifat dari dirinya, maka kewajibannya untuk kita menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Allah berfirman dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak sembahyang hak kecuali dia Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian Allah katakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak diringi oleh rasa ngantuk ataupun tidur. Ini wajib untuk kita tiadakan sifat apa? Ngantuk ataupun tidur dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menetapkan lawan daripada sifat tersebut. Apa lawan sifat tersebut? yaitu Allah Al-Qayyum. Bahwasanya Allah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada rasa ngantuk dan dan tidur. Ini sudah kita sampaikan sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya wajib kita tiadakan. Namun sekaligus kita tetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Allah meniadakan dari dirinya sifat dolim. Maka wajib kita menetapkan kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah meniadakan dari dirinya sifat kelelahan, maka wajib untuk kita menetapkan lawan daripada sifat tersebut bersama kesempurnaannya. Wajib kita menetapkan Allah Maha Kuat, Allah Maha eh, Kuasa dan sebagainya. Allah tidak izin para sang ngantuk ataupun tidur. Wa illa ikhtallat mawazinul kauni kullihi seandainya Allah ditimpa rasa ngantuk dan tidur, maka akan ya hancur berantakan semua alam semesta ini. Ya. Walilah masalah Allah. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Eh, seorang operator misalnya atau yang menjalankan mesin di pabrik dan sebagainya. Kalau seandainya ngantuk, ya mesinnya eh, mungkin terbakar atau mungkin ya tidak tidak benar kerjanya seterusnya. Ini kalau pegawai atau yang menjalankan Eh perputaran mesin di pabrik saja dilarang untuk tidur dan sebagainya karena akan eh menimbulkan kekacauan dan sebagainya apalagi langit dan bumi dan alam semesta yang teratur tidak mungkin Allah izin para tengantuk ataupun tidur bal huwal qaimu ala umuri mulkihi subhanahu wa ta'ala bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua perkara ya kekuasaannya atau alam semesta ini. Kemudian kata pencara sini wa fi hadza kullihi raddun 'alal musyabbiha alladziina sabbahu Allah taala bi khalqihi. Dan di dalam poin-poin ini terdapat bantahan kepada kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ya. maka mereka kufur ya bisa kafir dikarenakan perbuatan mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan juga oleh seorang ulama salaf dan juga ulama-ulama yang lainnya, di antaranya seorang ulama yang bernama Nu'aim bin Hamad, ya Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hamad rahimallahu taala, beliau mengatakan man sabbaha Allah bi min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Wa man angkara ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Demikian pula barang siapa yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala wasafa bihi rasuluhu tajbihun dan tidaklah apa yang Allah sifatkan ataupun yang disifati oleh Rasul SAW itu sama dengan makhluk. Ini merupakan ijma ulama salaf terdahulu bahwasanya yang menyerupakan Allah dengan makhluk dia bisa kafir keluar dari al-Islam. Karena itu salah salah satu bentuk kesirikan kepada Allah yaitu syirik dalam masalah tauhid asma wa sifat. Makanya sudah kita sampaikan pada awal pertemuan bahwasanya seorang tidak akan mungkin sah tauhidnya sampai dia menjauhkan dirinya dari tiga bentuk kesyirikan. Kesyirikan dalam tauhid rububiyah, kesyirikan dalam uluhiyah, kesyirikan dalam asma wa sifat. Dia harus bertauhid dengan tiga tauhid itu dan juga harus menjauhkan diri daripada syirik yang merupakan lawan dari dari tiga bentuk tauhid tersebut. Kemudian poin yang ke-11 dan yang ke-12 juga Al-Imam Tuhawi rahimahullah berkata, Khalikun bila hajatin. Allah yang maha mencipta tanpa ada kebutuhan kepada ciptaannya. Razikun bila mu'na. Allah maha memberi rezeki tanpa bantuan seorang manusia atau seorang makhluk. Mumitun bila makhafah dia yang maha mematikan tanpa ada rasa takut. Ba'itun bila masaqqah dan dia pula yang membangkitkan manusia tanpa ada keberatan sama sekali. Ini semuanya masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Et, eh, masih berkaitan erat dengan masalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita mengenal Allah lewat nama dan sifatnya, maka insya Allah semakin terdapat banyak pengagungan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mempelajari tauhid asma wa sifat merupakan semulia-mulia ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang hamba yang ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Man Al-Khumayyiz, "Inna Allah Ta'ala lam yakhluqil khalqa lihajati ilaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk karena bodoh kepada mereka. Ya. Allahus Samad. Allahus Samad kata Syekh Muhammad bin Salih dalam tafsirnya, As-Samad artinya al-kamil fi sifatihi yaitu zat yang maha sempurna dalam sifatnya la yahtaju ila min min yang mana Allah tidak butuh kepada makhluknya akan tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari sini kata Imam Tahawi khaliqun bila haja Allah yang menciptakan makhluk namun Allah tidak butuh kepada makhluk ini yang wajib untuk kita yakin Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun kata Allah, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku tidak butuh untuk mereka apa memberi aku makan. Ini yang wajib untuk kita yakin. Allah tidak butuh kepada kepada kita, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Wa mayyashkur fa inna mayyashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka rasa syukurnya itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah kemaslahatannya. Demikian pula dalam hadis Al-Qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Ibnu Adam, seandainya orang pertama dari kalian dan juga dari al-jin semuanya ala atqaqal birajin wahin minkum semuanya di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian maka mazada min mulki saya hari itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun Esa eh, ini semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dengan jinnya sekalian mereka betul-betul orang yang rajin beribadah. Hal itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, seandainya kalian wahai Banu Adam yang pertama sampai yang terakhir bersama jinnya ala af dari qalbi rajulin wahidin minkum semuanya di atas hati yang paling fajir, yang paling fasik di antara kalian mana kami kami mulki Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Allah nggak butuh dengan ibadahnya manusia. Maka jangan pernah kita menganggap kalau kita beribadah kepada Allah berarti kita memberi nikmat kepada Allah tidak sama saja. Justru itu adalah nikmat dari Allah kepada kepada kita. Demikian pula kalau kita berbuat maksiat jangan pernah mengira Allah rugi. Tidak sama saja. Yang rugi adalah kita sendiri. Ini yang wajib untuk kita yakin. Allah khalikun bila haja. Allah maha mencipta tanpa butuh bantuan ataupun tidak butuh kepada kita. Wala li fil isti'anati bihim. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah ingin untuk meminta tolong kepada makhluk. Innama khalaqakum li ibadatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada wahyu Wa huwa subhanahu wa ta'ala yarzuku jami'a khalqi min insin wa jinnin wa qairin wa wakin wa ghirihim Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Kepada manusia, kepada jin, kepada burung, kepada binatang-binatang buas dan selain mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini illa al, illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah yang berikan rezeki kepada mereka. Bahkan al mukmin wal kafir. Orang beriman, orang kafir rezeki mereka Allah yang memberinya. Orang kafir diberi rezeki Allah Ta'ala. Untuk apa? Menguji mereka agar mereka mau bersyukur kepada Allah. Namun ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, maka inna azabillah syadid, maka adab Allah sangat keras. Wa yu'ti kulla wahidin minhum mas'alatahu min ghairi an yunqisa dzalika min mulki syai'a. Dan seandainya dalam saat hari tadi yang sudah kita sampaikan sebagainya kata Allah Subhanahu wa taala seandainya semua umat manusia meminta kepada Allah kebutuhannya. Kemudian Allah beri ya mereka satu persatu semua kebutuhannya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun. Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fukara, yang fakir kepada Allah, yang selalu membutuhkan kepada pertolongan Allah swt Sedangkan Allah Maha Kaya lagi maha terpuji. Ini wajib untuk diyakini seandainya seluruh umat manusia <coughs> meminta di setiap orang permasalahannya, kebutuhannya, kemudian Allah beri satu persatu, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biadihi maqalidus samawati wal ard. Di tangannya di tangannya lah ya semuanya perkara langit dan dan bumi. Eh kalau kita sekali lagi betul-betul memahami hal seperti ini, maka akan timbul rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, poin yang ke-12, tadi Imam Tuhawi mengatakan mumitun bila makhafa. Allah Maha mematikan tanpa ada rasa takut dan Allah Maha membangkitkan bila masakal tanpa ada keberatan sama sekali. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yatawaffa khalqahu duna makhafatin. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan makhluk-makhluknya tanpa ada rasa takut. Karena Allah yang memiliki manusia. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahu yatawaffal mautiha. Allah yang mewafatkan suatu jiwa ketika telah sampai ajalnya. Dan tidak ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, Allah yatafal anfusahina mautiyah. Allah mewafatkan suatu jiwa ketika kematiannya. La muaqqiba hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah menentukan ajal manusia, maka tidak akan ada yang bisa lari daripada takdir Allah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah la mani'a alima apa kita? Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, lamanya. Tidak ada yang bisa menolak apa yang kau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tolak. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lam akibal hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Ya di antaranya maksudnya hukum Allah dalam ketentuan takdir al-kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak akan mungkin manusia bisa menolaknya. Di antaranya masalah kematian jika telah datang maka tidak ada seorang jiwa pun yang bisa menolaknya. Aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kalian berada, ketika maut akan menjemput kalian, ya, aina kunu yudrikumul maut di mana kalian berada maka kematian pasti menjemput kalian walau kuntum fi burujin musayyada. meskipun kalian ada di benteng yang sangat kokoh. Karena itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sampaikan orang yang mati dengan cara bunuh diri. Orang-orang mengatakan dia mendahului takdir Allah. Tidak, ya. Ini adalah ungkapan yang salah, bahkan yang batil. Karena apa? Orang mati itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun caranya berbeda-beda. Ya, seperti kata seorang penyair, ilam yamut bisefi mata berzerihi. Jika dia tidak mati dengan pedang, mati dengan selainnya. Taat jadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian itu banyak. Mati karena kecelakaan, mati karena ya kebanyakan makan mungkin, ya. Atau mati karena eh, sakit, atau mati karena bunuh diri, atau yang lainnya banyak. Ya, sebab kematian cuma wal maut wahid. Namanya mati cuma satu, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang mati bunuh diri dia mati dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Eh bukan dia mendahului takdir Allah. Karena apa? La mu'aqibal hukmi. Kalau Allah sudah menentukan kematiannya pada waktu demikian dan demikian, eh pada di tempat demikian dan demikian, maka tidak akan mungkin bisa berubah Manusia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam artian takdir al-kauni yang Allah menentukan bagi hamba-hambanya. Kemudian wallahu taala yaqul la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak boleh ditanya mengapa dia berbuat namun manusialah yang akan ditanya. Artinya dalam masalah takdir tidak boleh manusia mengatakan mengapa Allah demikian demikian. Mengapa Allah menciptakan saya tidak seperti eh, ulama. Ya. Mengapa saya menghafal ya kok susah sekali. Nggak seperti Imam Syafi'i. Eh sekali lihat langsung hafal misalnya. Eh tidak perlu apa? Eh bertanya tentang mengapa Allah demikian demikian justru kita yang akan tanya. Tanyakan kepada diri Anda. Yang penting apa? Usaha. Ya, adapun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian. Namun mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yab'atsul mauta yaumal qiyamah. Dan dialah Allah yang membangkitkan orang-orang yang telah mati pada hari kiamat. Ini wajibnya mengimani hari kebangkitan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh, Za'ama الذين kafaru ألا يبعثوا Qul bala wa rabbi la ثم لا latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Ini diantara keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka Allah mengatakan, "Kul, katakan oleh Nabi, bala Kali-kali tidak, warabbi demi Rabbku, la tuba'atuna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Summa latunabbaunna bima amiltum. Dan kalian akan diberitahukan tentang apa yang kalian perbuat dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan wa dzalika Allah yasir. Bahwasanya itu adalah mudah, semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah. Eh kalau Allah mau, Allah hanya mengatakan innama amruhu ida aroda syai'an an yakul lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun jadilah maka jadilah semua yang mudah bagi Allah Subhanahu wa tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi." Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau yaitu Engkau ya Allah Jamiunna yang mengumpulkan manusia, yang membangkitkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, Itu hari kebangkitan. Allah yang bangkitkan manusia untuk manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Allah taala ia ba'atsun nasa yaumal mautihim. Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat setelah kematian mereka. Wala alaihi dan itu tidak memberatkan atau tidak berat bagi Allah sedikit pun. Karena Allah ala kulli syai'in Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Eh, maka sudah sering kita sampaikan dan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya jangan kita mengkiaskan Allah dengan diri kita. Eh, dalam segala permasalahan, dalam segala hal, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu tidak yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Allah mengatakan membangkitkan manusia yang mana orang-orang kafir menganggap apa? Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang yang sudah hancur lebur? Allah menjawab, katakanlah Allah yang menciptakan mereka, yang bisa apa, membangkitkan mereka kembali. Banyak hal-hal yang Allah tunjukkan kepada manusia di dunia ini bahwa Allah sanggup untuk apa? Membangkitkan manusia setelah kematian. Eh sebagaimana Allah membangkitkan ya bumi yang kering, yang tandus menjadi subur Allah sanggup. Demikian pula Allah mengembalikan manusia yang tidak menjadi tulang belulang kembali kepada manusia yang utuh yang eh, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sering kita sampaikan kalau kita memahami seperti ini, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa. Karena apa? Allah ala kulli qadir. Siapa tahu suatu saat Allah membantu kita, memudahkan kita dalam segala urusan kita. Karena apalagi di dunia kita yakin tidak ada yang kekal abadi. Kalau kita sekarang ditimpa musibah, yakin suatu saat pasti akan hilang musibah itu dari kita. Kalau kita ditimpa rasa sakit, insya Allah ya di samping akan ya mendatangkan banyak pahala bagi kita, menghapuskan dosa, pasti namanya kesusahan, namanya sakit pasti akan diringi dengan eh kesembuhan inna ma'al usri yusra Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita usaha meskipun awalnya dari kecil, jangan bilang kita tidak akan pernah bisa sukses. Yakini kalau kita usaha, kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, pasti insya Allah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bagi kita. Ya, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falari yuhyi al-ardha ba'da mautiha bil ma'i alladhi yanbutu bihi zar'u qadirun ala an yuhyi al-mauta. Zat yang bisa menghidupkan bumi setelah kematiannya. Bumi yang tandus, yang kering, Ya Allah bisa menghidupkannya kembali dengan air yang dengannya tumbuh tumbuh-tumbuhan maka dialah zat yang sanggup untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman, "Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Demikianlah kami keluarkan orang-orang yang mati agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqahum awwala marrah qadirun ala an yu'idahum maratan ukhra. Allah zat yang menciptakan mereka pertama kali dialah yang sanggup untuk mengembalikan mereka untuk yang kedua kalinya. Kalau menciptakan dari yang tidak ada sama sekali Allah sanggup apalagi hanya sekedar mengembalikan maka itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika awanu itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala amma yasifun maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kemudian al-khulasa kesimpulan dari poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Yang itu yang pertama Inallah taala awalun wa akhirun. Allah Subhanahu wa taala dialah yang pertama dan yang terakhir. Ini diantara dua nama Allah. Wal awalu wal akhir. Dialah yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun dan dia yang maha terakhir yang tidak ada yang terakhir setelah Allah Subhanahu wa taala. Hayyul la yamut. Allah Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak dari Allah. La yuhitu Nabi ilman. Namun manusia makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zatnya Allah. La ta'khudu sinatu wa Dia Allah tidak izin para ngantuk ataupun tidur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya mengapa Allah berbuat demikian dan demikian namun manusialah yang akan ditanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketujuh sampai ke-12. Kita lanjutkan lagi karena masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kata Imam atau Hawi rahimahullah, mazala bisifati qadiman qabla khalqihi. Allah dengan sifat-sifatnya itu qadim. Itu adalah zat yang maha pertama. Qabla khalqi sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Lam yazdad bi kaunihim an lam yakun qabla min sifatihi. Tidaklah sifat-sifat Allah itu bertambah setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa kama kana bi sifati azaliyah, kadzalika la yazalu abadiyah. Sebagaimana Allah dengan sifat-sifatnya itu azali, yaitu ada sebelum sesuatu itu ada, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyah. Maka demikian pula senantiasa Allah dengan sifat-sifatnya itu abadi, kekal selama-lamanya. Intinya bahwasanya Allah dengan sifat-sifatnya itu azaliyun, yaitu ada sejak dulu kala yang tidak ada permulaan atau ujung permulaannya. Allah al-awwal. Demikian pula Allah al-akhir. Masih berkaitan dengan yang kita bahas dahulu. Kemudian berikutnya kata beliau, "Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq." Tidaklah Allah dinamakan al-khaliq setelah Allah menciptakan makhluk wala bi ihdatsil barriyati istafada ismal bari dan tidaklah Allah itu dinamakan ismal bari dan tidaklah Allah dinamakan al bari hanya karena setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang mana intinya sebelum Allah menciptakan makhluk Allah sudah dinamakan Al-Khalik. Ya. Sebelum Allah mengampuni makhluk-makhluknya, Allah sudah dinamakan Al-Ghafur. Allah sudah dinamakan apa? At-Tawwab. Jadi sifatnya Allah itu sudah ada. Sejak sezatnya itu ada. Sebelum makhluk Allah ciptakan. Itu namanya apa? Bahwa sifat Allah itu azali. Sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum adanya makhluk. Demikian pula dengan nama-nama Allah. Allah sudah dinamakan Al-Khalik yang Maha Pencipta meskipun sebelum menciptakan makhluk. Itu inti pembahasan ini. Ini merupakan kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah, namanya Allah itu azaliyah. Artinya sudah ada sejak dahulu kala sebelum adanya makhluk makhluknya. Kata pensarah di sini Syekh doktor Muhammad Abdurrahman Al-Khumayyiz Inna kulla sifatin min sifatillahi ta'ala sabitatun lahu ajalat. Sesungguhnya semua sifat-sifat Allah sabitatun telah tetap lahu azal, tetap tetap baginya azalan sejak dahulu kala. Min qabli an yakhluqa khalqahu, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ya, sekali lagi, contoh misalnya tadi Allah sudah dinamakan Al-Khaliq yang maha mencipta sebelum ada ciptaan-ciptaannya. Allah sebelum mengampuni makhluk-makhluknya, Allah sudah dinamakan Al-Ghafur. Allah sebelum menerima tobatnya hamba-hambanya sudah dinamakan apa? Atau Wabzat yang maha menerima tobat. Ya, nama-nama Allah bukan keberadaannya setelah adanya makhluk-makhluknya tidak. Ya, nama Allah, sifat Allah, zatnya Allah itu azaliyah, ada sejak dulu kala sebelum makhluk itu tercipta. Wa sifatu kamal dan semua sifat Allah ada sifat kesempurnaan. Wa adamuha naqsun dan ketidakadanya sifat Allah itu adalah kekurangan. Makanya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah atau orang-orang yang mentakwil atau mentakwil sifat-sifat Allah maka mereka itu sebetulnya telah mengurangi kesempurnaan sifat Allah tersebut makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dalam akhir surat As-Saffat yang mana artinya maha suci Allah. Rob yang memiliki izah dari apa yang mereka sifatkan. Yaitu dengan mereka apa? Mengingkari sifat Allah. Dengan mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Maka Allah mengatakan, ya maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian Allah mengatakan, wasalamun alal musain dan keselamatan bagi para para rasul. Karena apa? Karena selamatnya akidah mereka kata para ulama dari penyimpangan Wassalamun al mursalin keselamatan bagi para mursalin para rasul dikarenakan keselamatan akidah mereka dari penyimpangan keselamatan tauhid mereka terhadap asma wa sifat dari segala bentuk penyimpangan wa muhalun an yattasifallahu ta'ala bil kamal ba'da naqsi dan mustahil Allah itu disifati dengan kesempurnaan setelah sifat kekurangan artinya dari sejak dahulu kala Allah memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya merupakan bantahan bagi kelompok ahli kalam, ya, kelompok filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu sifatnya dahulunya tidak ada, kemudian apa? tersifati setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Misalnya tadi, kata mereka Allah itu dinamakan Al-Khaliq setelah Allah menciptakan makhluk. Itu kata kelompok ahli kalam ataupun mungkin kelompok ya Jahmiyah atau mutazi atau yang lainnya. Namun ini adalah suatu hal yang sangat batil bahkan merupakan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sifatnya maha sempurna sejak dahulu kala walam tu walam tudib sifatun atau walam tulab sifatun ilai subhanahu wa ta'ala badan an khalaqan nas. Dan tidaklah sifat Allah itu bertambah setelah Allah menciptakan manusia. Sifat Allah sejak dahulu kala ya seperti itu. Ya, tidak bertambah, tidak tidak berkurang. Bukan berarti setelah Allah menciptakan makhluknya, sifat Allah bertambah tidak. Sifat Allah ya sudah apa adanya. Bal kullu sifatihi sabitatun lahu qabla khalqihim bahkan semua sifat Allah itu sabitah telah tetap sebelum Allah menciptakan mereka. Wa kama anna subhanahu wa ta'ala azaliyun fa laysa laha mubtada'un, fa kadzalika huwa abadiyun alaiha. Sebagaimana Allah itu azaliyun, ada sejak dahulu kala dengan sifat-sifatnya, maka tidak ada permulaan bagi sifat Allah tersebut Demikian pula dia adalah zat yang maha abadi kekal selama-lamanya. Fala tangqadi hadis sifat. Sifat Allah tidak akan mungkin habis atau tidak akan mungkin sirna dari dirinya. Bal ya baqiyatun bi baqail mausufi subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat-sifat Allah itu kekal abadi sebagaimana kekekalan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau bahwasanya laisa ba'da khalqil khalqi istafal ismal khaliq. Tidak ada Allah diberi nama al-khaliq setelah Allah menciptakan makhluk. Artinya wa huwa ta'ala khaliqun qabla an yakhluqal khalq. Artinya Allah itu sudah dinamakan al-khaliq sebelum menciptakan makhluk. biha dan ismi hatta qabla khalqih. Artinya Allah itu telah diberi nama dengan nama ini yaitu al-khaliq sebelum Allah menciptakan mereka walaysa tusa walaysa biadal ismi mutawakifan ala khalqin dan tidaklah pemberian nama itu setelah Allah menciptakan makhluknya ya, sekali lagi nama Allah sifat Allah zat Allah itu azaliyah artinya sudah ada sejak dahulu kala sebelum adanya makhluk setelah adanya makhluk Sifat Allah tidak bertambah, nama Allah tidak bertambah. Apa adanya yang telah ada dahulu kala. Ini yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa kadzalika lam yastafid wa yaktasib ismal bari ba'da ahdatsal barriyah. Demikian pula dengan nama Allah yang lain, di antaranya ismu Allah Al-Bari. Ya Allah di antara nama Allah adalah Al-Bari. Nama Allah Al-Bari itu tidak disandarkan kepada Allah pada saat Allah menciptakan makhluknya. Atau al-bari, al-bariya itu makhluk. Ulaikahum syarul bariya, ulaikahum khairul bariya. Mereka adalah sebaik-baik manusia, mereka sebaik-baik atau ah, jelek-jelek manusia. Al-bariya adalah manusia. Allah dinamakan al-bari karena Allah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk. Dan penamaan ini bukan ya adanya itu pada waktu setelah Allah menciptakan makhluk. Bahkan apa sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah dinamai dengan Al-Bari. Ya. Dan juga semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah juga demikian. Ya. Adanya sejak ada dahulu kala, tidak bertambah, tidak berkurang. Bal huwal bari hatta qabla ihdathihim wa khalqihim. Eh, bahkan Allah itu al-bari yang menciptakan makhluk, zat yang menciptakan makhluk sebelum Allah eh, menciptakan mereka. Fa asma'u wa sifatu qadimatun mazati subhanahu wa ta'ala. Namanya ma Allah, sifat-sifatnya Allah itu kodima. Sudah ada sejak dahulu kala, sebagaimana zatnya. <clears throat> Waqat sabata, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbar, anna Allah ta'ala qala. Atau anna Allah ta'ala qaddara maqadal khalqa. Qaddara maqadal khalqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasanat. Bahkan telah ditetapkan dari sabda Rasul SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi atau 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan semua kejadian makhluk-makhluknya. Intinya, semua sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu kala sebelum terciptanya makhluk-makhluknya. Kita lanjutkan lagi poin yang berikutnya. Imam Tahawi rahimahullah mengatakan lahu makna rububiyati wala marbub. Kata Imam Tahawi rahimahullah baginya yaitu bagi Allah sifat rububiyah atau makna rububiyah wala marbub dan tidak ada dalam dirinya sifat makhluk. Wa ma'nal khaliq wala makhluk. Dan dalam dirinya Allah ada makna al-khaliq sang mencipta dan bukanlah sifat makhluk. Wa kama anna muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah itu telah dikatakan sebagai yang menghidupkan ya orang-orang yang telah mati sebelum Allah menghidupkan mereka maka demikian pula Allah berhak dinamakan Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan mereka. Zalika bi anna wala Yang demikian itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilahi faqir. Dan segala sesuatu itu fakir membutuhkan Allah. Wa kullu amrin aliyasir Dan segala sesuatu itu mudah bagi Allah la yahtaju ila syai'in. Dia Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha Maha melihat. Ini masih berkaitan dengan poin-poin yang sudah kita lewati. Cuma memang di dalam kitab Aqidah hawa ini banyak sekali eh, pengulangan-pengulangan eh, baik tentang masalah nama-nama dan sifat Allah ataupun nanti juga berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Eh banyak disebutkan dalam tempat yang terpisah. Ini semuanya untuk semakin memantapkan kita dalam beriman kepada Allah, beriman juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ini semakin mantap langkah kita dalam eh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama tadi artinya Inna Allah Ta'ala huwa Rabbu Bikulli ma'ani rububiyah Sesungguhnya Allah itu adalah Arab. Arab itu kata para ulama di Indonesia Muhammad bin Saimin mengandung tiga makna. Arab itu maknanya yang menciptakan Al-Khaliq, Al-Mudabbir yang mengatur dan Al-Malik yang menguasai. Jadi Ar-Rabbu itu mencakup tiga makna, tiga sifat. Yaitu sifat penciptaan, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, yang menguasai dan Allah juga yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb dengan segala bentuk makna ar-rububiyah. Hatta qabla an yakhluqa Adam min khalqihi. Allah sudah dinamakan Al-Khaliq, sudah memiliki sifat rububiyah sebelum Allah menciptakan seorang pun dari makhluknya. Wa kadzalika huwal khaliq hatta qabla an yakhluqahum. Demikian pula dia dinamakan Al-Khaliq sampai Ya, atau demikian eh, wakadil kawal kholik hatta qabla an yakhluqahum. Demikian pula dia dinamakan al kholik meskipun belum menciptakan makhluknya. Fahadil asma wa majalat alaih minal ma'ani sabitatun lahu min qabl wa min ba'du. Nama-nama Allah ini demikian pula sifat-sifat Allah ini sudah ada ya sejak dahulu kala. Sebelum menciptakan makhluk dan setelah menciptakan makhluk tetap apa adanya, tidak berkurang tidak bertambah. Fa'inau subhanahu wa ta'ala kama anau muhil mauta ba'da, ba'da an yuhiyahum fa'inau muhil mauta qabla an yuhiyahum. Ya eh, Allah subhanahu wa ta'ala itu dinamakan sebagai zat yang menghidupkan orang yang telah mati setelah Allah menghidupkan mereka sebagaimana Allah dinamakan muhil mauta sebagai penghidup yang telah mati sebelum Allah menghidupkan mereka. Eh sekali lagi sifat Allah itu tidak ada dahulu kala dan tidak akan sirna selama-lamanya tidak berkurang tidak bertambah. Wa kama annahu khaliqu ba'da an anta'a khalqahu. Sebagaimana Allah dikatakan al-khaliq sebelum Allah menciptakannya, fa innal khaliq qabla an yansi'ahum kadzalik li'annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Semua itu dikarenakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semuanya kembali kepada pembahasan yang kita sering bahas Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau orang itu memahami Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka semua permasalahan akan eh selesai. Di antaranya masalah apa? Tauhid asma wa sifat. Eh ketika dia melewati ayat bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Kemudian dia melewati hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka tidak perlu dia mengatakan bagaimana. Eh kalau Allah turun apakah arsnya itu kosong dari Allah Subhanahu wa taala kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa segala sesuatu. Allah bisa bersemayam di atas dan dalam satu waktu itu dia turun ke langit dunia. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, segala sesuatu kita yakin seperti itu. Ida arada fa'alahu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yaitu apabila Allah menginginkan sesuatu pasti Allah akan melaksanakannya. Ya, seperti tadi innama amruhu ida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun jadilah maka jadilah. Wa idalam yurid syai'an lam yakun hadza Namun jika Allah tidak menginginkan sesuatu itu, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Wa hadhihi iradatul kauniyah al-qadariyah allati la yakhruju anha syai'un wa la tatakhallaqu abadan. Dan inilah yang dinamakan dengan al-irada al-kauniyah kehendak Allah yang bersifat kaun yang tidak bersifat syar'i ya sudah sampai kita eh, sudah sering kita sampaikan juga kehendak Allah ada dua macam kehendak kaunia dan kehendak syariah apa bedanya kehendak kaunia itu artinya Allah ya kalau menghendaki suatu pasti terjadi meskipun tidak harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala contoh misalnya Allah menciptakan Allah mengendaki penciptaan iblis. Allah mengendaki penciptaan orang kafir. Itu pasti terjadi. Meskipun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekali lagi, kehendak kaunia artinya sesuatu yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kehendak syariah, al-irada syariah. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mesti terjadi Cuma kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi contoh yang pertama, kehendak yang kaunia, Allah menghendaki penciptaan iblis. Terjadi, pasti terjadi dan telah terjadi. Namun Allah tidak cinta kepada iblis. Allah menghendaki terciptanya orang kafir karena hikmah yang Allah miliki. Namun tidak pasti Allah dan tidak akan mungkin Allah mencintai mereka. Wala yardha bi ibadil kufra. Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekufuran. Ini kehendak kaunia. Pasti terjadi, cuma tidak mesti dicintai. Adapun kehendak yang syariah tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Seperti Allah eh, menghendaki ceritanya orang mukmin, orang beriman, orang yang taat kepada dirinya. Maka kalau terjadi, ya karena ketika Allah menginginkan hal itu, menghendaki orang itu beriman, tidak semua beriman. Namun kalau orang itu beriman kepada Allah, pasti Allah cinta. Ya, itu perbedaannya. Yang pertama pasti terjadi, yang kedua tidak mesti terjadi. Yang kedua, yang pertama tidak mesti dicintai Allah, yang kedua pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang di sini apabila Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi, ini adalah maknanya iroda al-kauniyah. Namun iroda syariah tidak mesti terjadi. Misalnya Allah menginginkan agar semua makhluk itu beriman kepadanya. Namun apakah semua beriman? Tidak. Itu namanya iroda asyariyah. Tidak mesti terjadi, cuma kalau terjadi pasti Allah mencintainya. Wa qalatil Kelompok mu'tazilah mengatakan Allah qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang dia sanggup melakukannya. Ini menyelisih ayat Al-Quran. Allah secara mutlak mengatakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Mu'tazilah membatasi. Allah mampu atas segala sesuatu yang dia mampui. Ya. Maka ini sekali lagi yang pertama menyelisih lafaz dalam Al-Quran. Saya nah, jelas-jelas Allah mengatakan secara mutlak Allah ala kulli syai'in qadir. Namun kelompok Mu'tazilah ini mengatakan Allah qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Allah mampu atas segala sesuatu yang dia mampui saja. Ada yang menyempitkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikatakan di sini wa amma af'al ibad fala yadiru 'alaiha. Di antaranya apa? Mereka mengatakan perbuatan makhluk, perbuatan manusia itu di luar takdir Allah. Ya. Kelompok Qadariyah atau kelompok Mu'tazilah ini dalam pembahasan takdir itu mereka dikatakan kelompok Qadariyah yaitu yang mengatakan bahwa si makhluklah yang menciptakan perbuatan jelek mereka. Kelompok Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan perbuatan jelek adalah manusia itu sendiri, bukan Allah SWT. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu taala. Yang mereka katakan sebagai al-adl, eh keadilan kata mereka. Karena apa? Mereka mengatakan kata mereka kalau seandainya Allah yang menciptakan perbuatan jelek, kemudian Allah mengadab, berarti Allah tidak adil. Ya. Itu alasan mereka. Niat mereka baik. Ya. Kelompok ibadah itu sebagian mereka kelompoknya adalah niatnya itu baik. Contohnya di Nawa Mu'tazilah. Mengapa mereka punya keyakinan seperti ini? Allah tidak menciptakan perbuatan jelek. Karena apa? Kata mereka, kalau Allah itu menciptakan perbuatan jelek, kalau Allah mengadab mereka di akhirat, maka Allah itu dorit. Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang mengadab. Ini namanya dolim maka Allah nggak layak berbuat baik seperti itu. Maka apa? Mereka mengatakan, oh berarti bukan Allah yang mentakdirkan para manusia apa? Berbuat kejelekan. Ini adalah ya niat yang baik namun salah caranya. <clears throat> Eh, maka dua-duanya harus ada. Dalam masalah akidah juga dalam masalah ibadah. Ikhlas karena Allah, mensucikan Allah, memberikan tauhid kepada Allah dan sekaligus istibah. Tidak mungkin apa bisa dipisahkan antara tauhid dengan al-ittiba antara ashadu alaihi Allah dengan ashadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Kalau Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadil umat. Kelompok qadariyah itu majusinya umat ini. Artinya ajaran majusi meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tuhan kejelekan dan Tuhan kebaikan. Adapun kelompok Qadariyah yang mengatakan yang menciptakan kebaikan itu Allah, yang menciptakan kejelekan itu manusia itu sendiri. Sama, mirip dengan apa? Kelompok Majusi. Makanya Rasul apa? Menyamakan mereka dengan kelompok Majusi. Wahada salbun sifatil kamal. Fa'in Allah Ta'ala qadirun ala kulli Kalau orang kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah itu mampu ya melaksanakan apa yang dia mampu maka ini bertentangan dengan firman Allah tadi innallaha ala kulli syai'in qadir Allah mampu atas segala sesuatu kama akbar an nafsi subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir yang terakhir yang ke-17 ini dikatakan wa kadzalika kullu syai'in kainun fi hadzal alam itu Allah alam mungkin salah yang yang bawa aslinya bahasa Arabnya itu al alam bukan al ilmi wa kadzalika kullu shay'in kain fi hadzal alam dan demikian pula segala sesuatu yang terjadi di alam ini di alam semesta ini fa bi iradatillahi taala wa masyiatihi semuanya itu dengan kehendak Allah dan dengan keinginan dari Allah wa ma tasyauna illa an Allahu Rabbul Alamin dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak Rabbul Alamin. Masa Allah kana wa malam lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena apa? Alam semesta ini milik Allah, ciptaan Allah. Maka apa yang terjadi itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iman bihadil masalah min ahammi lawazil iman bi lillahi tabaraka wa ta'ala wa kulli syai'in fi hadzal kaun muftaqir taala. Iman terhadap permasalahan ini merupakan konsekuensi iman kepada rububiyah Allah yang paling penting. Ya. Ini ada kaitannya antara beriman dengan tauhid rububiyah dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keterkaitan antara iman kepada takdir dengan iman kepada tauhid ar-rububiyah. Di antaranya apa? Mengimani bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa tanpa serta ketahuan Allah, tanpa kehendak dari Allah. Eh, semua terjadi atas kehendak, atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu di alam semesta ini mustaqirun Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, bahkan kita selalu berdoa kepada Allah pada waktu selesai sholat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadati demikian pula dalam doa pagi dan petang ya hayu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Artinya apa? Jadikan aku selalu memohon pertolongan kepada dirimu meskipun apa? Setiap kejapan mata ini. Ya, kita nggak akan mungkin bisa mengejapkan mata tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejapan mata kita pasti dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtajun ilaihi fi ijadi wa baqai. Ya, semua alam semesta ini membutuhkan Allah dalam kehidupannya dalam keberadaannya. Wa kullu amrin 'ala Allah taala yasirun. Dan segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Inna zalika 'ala Allah yasir." Sesungguhnya segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh cuma apa? Jangan terlalu memudah-mudahkan. Baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. agama itu mudah iya benar. Cuma jangan apa? Dimudah-mudahkan. Sudah subuh dua rakaat, jangan apa? Ya, ditinggalkan ataupun dikurangi. Ya, semuanya ya. demikian. Ya, semua agama itu ajarannya yusun namun jangan apa dimudah-mudahkan demikian pula ketika kita meyakini Allah ah, apa namanya mudah baginya segala sesuatu jangan kita memudah-mudahkan artinya apa tidak mau usaha apa alasannya kalau Allah ya mau Allah akan menurunkan hujan ya emas dan ya belian misalnya ya, tanpa apa usaha. Ini suatu yang mustahil karena semua ada sunatullah. Makanya Rasul mengatakan ada apa? Ikmalu fakulun muyasar lima kulikola. Berusahalah, beramallah, karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ya nggak usah belajar ilmu kalau Allah mau menghendaki kita pandai agama tanpa belajar pun apa akan bisa. Tidak ini namanya Pak memudah-mudahkan. Iya, segala sesuatu mudah bagi Allah. Kalau Allah mau, langsung Allah jadikan orang itu seperti Syekhul Islam Demi atau Imam Syafi'i dan sebagainya. Allah mampu. Cuma apa? Semua ada hukum sebab akibat. Ada sunnatullah innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan apa? Bita'allum dengan belajar. Eh, Nabi Musa aja belajar ilmu agama, eh berangkat eh, ya melakukan perjalanan sampai bertemu dengan Nabi Khidir ya. Kita yang sudah sampai di sini eh tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian wahwalayah tajila sein subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Barkul sein muhtajun ilai dorotan. Bahkan segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Wahajatuhu lillahi ta'ala sabitatun la tataghayyar wa la takunu fi waktin duna waktin. Dan kebutuhan makhluk kepada Allah itu pasti. Ya, sesuatu yang dipastikan. Makhluk pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap tempat dimanapun manusia berada kapanpun pasti manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang mukmin, orang kafir pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, hewan aja butuh kepada Allah, semuanya butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila wallahu al ghaniyul hamid. Laisa kamitsli syai'un wa basir dan dia maha dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah yang dia maha mendengar lagi maha melihat. Al khulafah kesimpulannya sifat Allah taala azatiyatu qadimatun wa sifatuhul fi'liyatu qadimatun nau wa in hadatsat ahaduha. Ini kesimpulan yang perlu disimpulkan lagi. Sifat Allah ini perlu kita perinci lagi. Sifat Allah dibagi menjadi dua dari sisi apa namanya e, keterkaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Eh kalau kemarin kita bagi sifat Allah ada dua, sifat yang ditetapkan dan sifat yang di diadakan. Sekarang dari sisi yang lain, sifat Allah dibagi menjadi dua. Sifat zatia dan sifat fi'liyah. Sifat zatia dan sifat fi'liyah. Sifat zatia adalah sifat yang selalu bersatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terpisah selama-lamanya. Ini namanya sifat zatia, sifat yang selalu bersatu, melekat dengan zat Allah yang tidak mungkin terpisah selama-lamanya. Contoh misalnya sifat Al-ulu sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Artinya Allah Maha Tinggi sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tidak mungkin Allah terlepas daripada sifat al-ulu. Ya. Makanya kita katakan tadi ketika Allah turun ke langit dunia tetap Allah ada di atas arsnya. Karena tidak mungkin Allah apa? terpisah daripada sifat ketinggian. Demikian pula Allah punya wajah, Allah punya tangan, ini namanya sifat zatiyah yang selalu melekat pada dirinya, tidak mungkin terpisah selama-lamanya. Itu sifat zatiyah. Yang kedua sifat dia ya, adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sifat yang berkaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika mau Allah berbuat, jika tidak tidak Allah berbuat. Seperti misalnya sifat al-kalam kata Pak ulama, sifat al-kalam. Allah berbicara. Ini sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak, Allah berbicara. Jika tidak, tidak berbicara. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah punya sifat kalam, Allah berbicara terus selama-lamanya. Tidak pernah berhenti, tidak. Namun apa? Sifatul kalam itu sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berbicara. Jika tidak, tidak berbicara. Adapun secara asal memang sifat kalam itu sudah ada pada diri Allah. Cuma kapan Allah berbicara, itu sesuai dengan apa? Kehendaknya. Allah bicara dengan Nabi Adam, Allah bicara dengan Nabi ya Musa Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW demikian pula Allah berbicara pada waktu di surga ini apa sifatul kalam yang muncul ketika Allah menghendaki bukan sebagaimana sifat ulu sifat ulu itu sifat ketinggian bagi Allah ini terus ada pada diri Allah tidak akan mungkin terpisah selama lamanya adapun sifatul kalam terkadang Allah tidak berbicara meskipun secara asal apa Allah sudah tersifati dengan sifat kalam itu sendiri jadi itu pembagian sifat Allah dari sisi yang lain yaitu sifat zatia dan sifat fi'liyah. Sifat zatia yaitu sifat yang selalu melekat pada diri Allah, tidak mungkin terpisah selama-lamanya dan sifat fi'liyah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya, jika tidak, tidak Allah melakukannya. Wahya bakiyatun bi dan semua sifat-sifat Allah itu bakiyah, akan ada selama-lamanya wa huwa mustahiqun li asma'i wa sifati qabla khalqi wa ba'da khalqihi dan Allah itu eh berhak dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu sebelum Allah menciptakan makhluknya ataupun Allah setelah menciptakan makhluknya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol Nah, manal soal yang ada hmm. pertanyaan. Thank hmm. you. pertanyaan dalam buku sifat salat Nabi Syekh Muhammad Nasr Al-Bani disebutkan kunut pada waktu salat witir dibaca Rasulullah SAW sebelum rukuk. Mohon penjelasan apakah seperti itu cara caranya? Ada dua ya, entah sebelum rukuk atau setelah rukuk. Dua-duanya pernah dilakukan oleh rasulullah saw Ya, yang masih ada kaitan dengan pelajaran ya lebih utama. Maksudku ada masalah emang butuh pertanyaan lain tidak ada masalah. Cuma yang kita tekankan pertanyaan yang berkaitan dengan materi karena mungkin materinya nggak tahu mudah sekali atau <laughs> ya padahal ini masih apa tingkatan pemula seperti ini ya yang sudah kita sampaikan dalam mukadimah mukadimah penulis dikatakan ini adalah kitab untuk pemula ya, yang seperti ini apalagi lanjutannya. Iya, lanjutannya. Apalagi yang sudah sabu hitam, ya gimana? Iya, betul. Nah. tadi sampaikan bahwasanya ada ayat yang bunyi wa majatakilah hajat alam makrosa. Iya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu menurut pemahaman saya orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ayat itu akan dibukakan ya. Bagaimana penjelasannya bagi orang-orang yang tidak bertakwa? Contohnya bagaimana? Orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah yang tidak bertakwa. Ya. Sebagai bagaimana ya, yang kita ketahui bersama, Allah berfirman, "Wa may yattaqi jalan makhraja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, wa may ya, wa may yattaqillaha eh, ya yaj'alahu ya ya ya yaj'alahu la ya ja'al wa may taqillaha la min amri yusra dan bahasa bertawakal kepada Allah Allah mudahkan urusannya dan kita ketahui dari ayat ini orang yang bertakwa Allah akan mudahkan segala bentuk urusannya lalu bagaimana dengan orang yang tidak bertakwa eh bagaimana salah, contoh yang tidak dimudahkan urusannya ya, ini sangat banyak sekali dalam masalah saja dalam bukan dalam masalah yang lain urusan belajar ilmu agama saja. Kalau orang itu susah memahami, susah menghafalkan, itu diantaranya apa? Ada al-khalal, ada cacat dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak eh, di puluhan tahun, dia ilmunya cuma sampai alif bak saja. Ya, nggak sampai kepada ya pertengahan dari huruf hijaiyah misalnya. Ini salah satu apa? sebabnya tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Allah berfirman, Ya ayyuhanna ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Kalian Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Sakau tilawati waqin su'ahibdi fa sa'ila tarkil ma'af." Aku pernah mengeluhkan tentang hafalanku atau jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi. Lalu dia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Artinya dengan banyak maksiat banyak orang itu lupa ilmu yang telah dia pelajari atau yang telah dia hafalkan. Ini dalam masalah apa? salah boleh ini. Tanpa takwa susah orang itu menghafal, susah orang itu mendapatkan ilmu. Meskipun apa sudah rajin datang ke majelis ilmu. Demikian pula dalam urusan apa dunia. Kalau misalnya proyeknya seret ya atau mungkin waktu dia dagang pelanggan ya tak kunjung datang ya. ataupun mungkin banyak yang nunggak ya pembayarannya ini juga apa salah satu akibat ya, kurangnya ketakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia mengatakan, ya, bukankah saya telah melakukan ibadah kepada Allah, sholat ya, melakukan puasa atau melakukan ya apa dari ibadah, maka perlu untuk dikoreksi kembali apakah ibadah tersebut betul-betul ikhlas karena Allah apakah pada waktu dia sholat sudah khusyuk kepada Allah apakah masih ya banyak hal-hal yang kurang itibanya kepada sunnah Rasul SAW karena memang ketakwaan butuh keikhlasan dan itiba kepada Rasul SAW karena memang Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya kalau orang itu betul-betul bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar pasti Allah akan mudahkan segala urusannya namun kalau masih susah urusannya maka perlu dikoreksi lagi apa ketakwaannya meskipun dia telah apa mengaku sudah bertakwa cuma perlu untuk apa dikoreksi kembali itu maksudnya Allah taala hamba Allah harus meyakini semua apa yang terjadi pada kita bagaimana Ustaz jika kita sakit dan berusaha berobat dengan jalan-jalan medis contoh ibu tidak bisa hamil kemudian meminjam rahim wanita lain ditanam jahin hasil sebagaimana Ya, yang pertama wajib bagi manusia itu berusaha. Ikmalu kata Rasulullah SAW. Semua akan dimudahkan. Cuma semua usaha harus betul-betul di atas garis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya tidak menyelisihi keduanya. Khususnya dalam urusan dunia ini. Ya, Jangan sampai kita mengatakan urusan dunia bebas ya apa yang kita inginkan. Jadi kan Demikian permasalahan tadi masalah uh, bayi tabung atau bayi-bayi ya nggak tahu apa lagi namanya. Ini semuanya eh kembalikan kepada fatwa para ulama. Eh meskipun ini masalah yang uh, saya sendiri menganggap permasalahan yang agak jelimet yang tidak bisa kita menjawabnya. Artinya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini langsung tanyakan kepada para ulama dengan gambaran yang yang jelas. Karena memang banyak macam cara dari apa istilah bayi tabung atau yang lainnya dan ini semuanya telah dibahas oleh para ulama. Cuma pembahasannya ini sangat susah untuk disampaikan eh, di sini. Karena memang saya belum bisa menguasainya. Wallahu taala. Nah, belum waktunya. ya mungkin ada lagi. Ya. Sudah. Kalau menyebar karena dengan itu orang mudah-mudahan bernilai pahala di hadapan Allah itu boleh tidak? Mudah-mudahan bernilai pahala di hadapan Allah. Ketika apa ini? Ya, ada orang beramal. Gitu. Iya. Ada orang beramal mengatakan mudah-mudahan bernilai ibadah, bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masalah karena itu sebagai bentuk roja mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita nggak bisa memastikan eh bahwasanya pahala amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap. Ada memastikan tidak bisa karena bisa jadi ya Allah tidak menerima ibadah kita tersebut. Makanya kita berharap mudah-mudahan merupakan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Tidak ada masalah. Karena memang apa namanya? Karena manusia pada hari kiamat nanti akan berhadapan dengan Allah, artinya mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada apa lagi? Ya. Uh, disebutkan bahwa Allah itu maha awal, hmm dan juga maha akhir. Di sini lain Allah juga disifati sebagai maha hidup dan maha kekal tidak akan mati. Kata-kata maha hidup itu kan seolah-olah bukan sebagai dipahami sebagai maha akhir jadi artinya itu apakah kalau maha hidup masih ada maha akhir iya ini ada pertanyaan kurang lebihnya Allah dinamakan sebagai maha hidup dan sekaligus Allah sebagai maha akhir bagaimana mengkompromikan kedua hari ini itu ya ya maka kita katakan bahwasanya Allah sekali lagi kehidupannya tidak sama dengan makhluk karena apa? Hidupnya Allah itu tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diakhiri oleh ketidakadaan. Makanya Allah dikatakan sebagai al-awwal dan Allah dikatakan sebagai apa? Al-akhir. Jadi awal dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehidupannya. Jadi Allah kehidupannya al-awwal. Jadi tidak didahului oleh ketidakadaan. Dan Allah al-akhir artinya apa? Kehidupannya tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah yang maha akhir. Artinya sebagaimana Rasul uh, tafsirkan wa antal akhiru falaisa ba'daka. Ya Allah, engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu yang setelah Jadi tidak ada pertentangan antara Allah maha hidup dengan Allah maha akhir. Karena apa? Kehidupan Allah itu tidak ada batasan akhirnya. Karena dialah yang yang terakhir. Nah, ya memang terkadang pembahasan asma sifat ini butuh waktu untuk mencerna. Eh bukan seperti mencerna makanan ya cepat langsung habis imbu dan seterusnya. Eh namun ya soal dengan berjalannya waktu insya Allah kita akan bisa memahami yang penting butuh kesabaran dan keseriusan. Ya, dan itu yang juga kita alami dahulu kayak awal-awal belajar memang agak susah dicerna cuma dengan ya berlalunya waktu dan terus rajin belajar dan terus fokuskan eh masalah tauhid akidah semua sifat insya Allah semuanya mudah dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanya kan? Ya, saya cukup sekian. Wallahu ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.